Pertanyaannya luar biasa. wah, wah, wah, wah, Ini pertanyaannya kok mengkerucut ya? Tapi labas. Mengapa ikhwan-ikhwan sumpio dalam mensikapi kami Mahat Ibnu Taimiyah seperti mensikapi ahli bid'ah? Padahal Ustaz Adihuddin tidak menyatakan kami-kami sebagai ahli bid'ah. Masya Allah. Iya, belum dihukumi sebagai ahli bid'ah. Tetapi masuk dalam kerangka ahli syubhat. Paham ya? pada pada mereka terlalu banyak subuhat subuhat pemahaman pemahamannya kabur kabur ya ikhwan barakallahu yang perlu dipahami sikap salaf tidak hanya tertuju kepada ahli bid'ah sikap tegas tidak hanya kepada ahli bid'ah bahkan salafun saleh lebih keras sikapnya kepada ahli subhat daripada kepada ahli bid'ah kenapa kalau ahli bid'ah gamblang jelas ini ahli bid'ah kalau ahli syubhat samar. Tapi grogoti, tapi gembosi. Jadi kalau dicamkan baik-baik. Kemudian ini dikarenakan tadi itu Evan, ya, syubhat yang di, di kepala mereka itu. Ketika ada sebagian pihak yang mensikapi mereka dengan tegas, anggapan mereka kami ahli bid'ah. Ya salamu dewi punya anggapan semacam itu. Tidak ada yang punya anggapan semacam itu. Paham ya? Tidak. Paham ya? Tidak. Terkadang mungkin dikarenakan dia ahli bid'ah, mungkin dia sebagai ahli syubhah masybuhin, mungkin dikarenakan sebagai sebagai ahli fitnah fadhanin. dan semisalnya. Bahkan mungkin mungkin yang berikutnya ya kawan, karena akhlaknya burunya akhlak dan segala macam sehingga dijauhi sama teman-temannya. Paham misalnya ya? Ini diantara penyimpangan syubhatnya mereka menilai dan memahami semua sikap yang ditunjukkan oleh salafiyin menilainya sebagai klaim tuduhan bahwa mereka sebagai ahli bid'ah. La salafiyin tidak demikian. Bedakan antara fonis klaim dengan sikap itu beda. Ya sama antum ini. Kayak uh, dari kalangan hizbin ahli bid'ah barakallahu fikum. Huh? Eh, yang uh, merasa ketika sebagian pihak menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, bidah-bidahnya mereka, dianggap kami telah dikafirkan sama mereka. Loh siapa sih mengkafirkan itu? Menjelaskan penyimpangan Anda. Apa namanya? Eh, bidah-bidah Anda yang begitu nampak, begitu jelas. Dan saya mengkafirkan. Paham salah ya? Terima kasih baik-baik barakallahu fikum. Kemudian ketika seseorang tidak menfonis e, eh, mereka sebagai ahli bid'ah, ya jangan dianggap sebagai tazkiyah. Jangan dikatakan, sebagai rekomendasi. Hah? Lucu ya. Ustadz Ayu juga mengatakan ahli bid'ah. Bayangin merekomendasi saya ini. Enggak. Enggak. Enggak demikian. Sehingga tolong diuji baik-baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada ijma setelah zaman sahabat? Jawabannya ada. Ada ya pak, Ada. Barakallahu fikum. Banyak e, disebutkan dalam kitab-kitab ijma'at. Buku-buku khusus kitab al-ijma' karya Ibn Hazm dan yang lain-lainnya itu banyak. Tanpa perhatikan para kawasikum banyak pada mereka yang menyebutkan masail-masail hukum syariah padanya ada ijma' setelah masa sahabat. Contoh yang paling gampang ialah e, ijma salaf di masa tabi'in haramnya memberontak penguasa. Mama ya Pak? Jadi begini, dulu di zaman dahulu, di zaman akhir-akhir eh, sahabat, awal-awal era tabi'in, baik, Kan diuji dengan berbagai macam penguasa-penguasa yang zalim. Al-Hajjaj dan segala macamnya, terutama Al-Hajjaj. Ada sejumlah ulama tabi'in, sejumlah ulama tabi'in terlibat masuk dalam pemberontakan penguasa. Walaupun mereka ada istihad, satu pahala. Itu dianggap masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Setelah pemberontakan Ibnul Ash'ad kepada Al-Hajjaj pada masa lalu, dan ternyata begitu dahsyat efek negatifnya memberontak penguasa kala itu yang zalim. Pasca itu barakallahu itu semua ulama tabi'in yang ada kala itu dan setelahnya ijma sepakat tidak diperbolehkan memberontak penguasa walaupun dia zalim walaupun dia kejam walaupun dia sadis dalam rangka untuk menjaga darah kaum muslimin itu dari kesepakatan para ulama. Itu setelah eranya sahabat, di era tabi'in. Itu contoh yang paling bagus. Nah, walaupun e, pendapat sebagian ulama yang lain mereka mengatakan al-ijma' al-mundhabit, ijma' yang baku dan diyakini pasti sahih itu ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan berarti menafikan, meniadakan ijma ulama yang lain di masa-masa yang setelahnya para ulama. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini dibahas oleh para ulama kita dalam ilmu usul fikih. Mohon penjelasan masalah zakat mal dibagikan pada akhir Sya'ban menjelang puasa sah ataukah tidak? Jawabannya jumhur ulama berpendapat diperbolehkan takjil ikhraj zakat. Disegerakan mengeluarkan zakatnya. Yang jelas hitung-hitungannya jelas. Paham ya terkait dengan masalah boleh boleh. Tidak harus pada waktu Anda harus mengeluarkan zakat mal. Misal, Anda ini hartanya banyak. Harta Anda termasuk yang terkena zakat mal. Secara pengalaman e, perhitungan selama ini, Anda ini e, e, waktu mengeluarkan zakatnya tanggal misalkan 20 Ramadan. Misal. Paham ya? Antum kepingin mengeluarkan pada akhir Syaban. 20 Syaban, 25 Syaban. Tadi kan didahulukan, disegerakan gitu ya. Itu boleh. Ketentuannya Eh, selama uang Anda atau harta Anda masih terkena zakat. Kalau udah nyusut, nggak macam ini nyusut ya nggak ada zakatnya. Masih kena zakat. Yang kedua, jelas perhitungannya. Anda bisa kalkulasi sampai nanti ketika 20 Ramadan, sekian harta saya. Zakatnya sekian. Langsung ambil sekian tadi itu keluarkan ketika Syaban. Tidak ada masalah. Faham gitu? Nah. Barakallahu fiikum. Dan ingat yang namanya zakat mal dan harus Ramadan. Itu terkait dengan semenjak kapan harta Anda mencapai nisab. Ya, semenjak itu dihitung satu haul satu tahun. Terkadang ketemunya Ramadan, terkadang di luar Ramadan. Intinya diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat mal, tapi dengan perhitungan yang jelas. والله تعالى أعلم بالصواب biasa ya kipas anginnya nih kipas anginnya nih. Apakah penyimpangan pemahaman manunggaling kawula Gusti itu sama dengan pemahaman yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Jawabannya pemahaman yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana barakallahu fikum mengarah mengarah kepada pemahaman manunggaling kawula Gusti. Yang betul Allah Azza wa Jalla maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Allah dalam di, di ketinggian. Fil ulu. Dan Allah maha Menguasa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui semua hamba-hambanya. Ada yang berpendapat bahwa salafi di Banyumas ada tiga jenis. Salafi Kalibagor, Salafi Karanglewas, Salafi Inti Ilmu Purbalingga. Tolong jelaskan. Nah, cuma setunggal. Cuma satu ya ikhwan. Jangan terlena dengan pengakuan, tapi yang dipandang adalah kenyataan. Bagaimana kiprah mereka dalam akidah, dalam berdakwah, dalam sunnah dan segala macamnya. Paham ya? Jadi perlukan yang namanya banyak pengakuan dan penamaan. Yang penting bukti. Yang penting bukti. Barakallah itu. Salah itu cuma satu. Yang kembali pada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf seutuhnya dalam semua aspek kehidupan dia. Buktikan anda salafi dengan amal anda. Barakallah itu. <clears throat> Bolehkah berteman dengan preman yang masih berkecimpung di dunia kepremanan dan mengambil ilmu bela dirinya? Ya tidak usah. Wah, itu bakal jadi preman ya. Banyak yang lain orang baik-baik. Bagus ilmu bela dirinya, siapa bilang harus sama preman? Allah mustahil. Ndak ambil ilmu kepada orang-orang yang ahli bela diri dan dia bagus akhlaknya sehingga antum dapat akidah dari dia, manhaj dari dia, semangat ibadah dari dia, akhlak dari dia dan ilmu bela diri dari dia. Ngono loh, Kalau ndak tahu tanya oh, cari informasi di tempat-tempat yang ada ndak gitu loh. Jangan di depannya antum tahunya preman ini yang paling jago. Cari di situ. Ndak. Apa hukumnya orang yang sudah tahu tapi nggak mau tahu? Sudah tahu salat berjamaah hukumnya wajib, tapi dia sengaja meninggalkannya, dosa. Ya dia dosa dengan meninggalkan salat berjamaah. Walaupun sah salatnya ketika dikerjakan sendirian. Dosa. Ujungnya nanti ketika dia sampai pada tingkat melecehkan melecehkan, merendahkan agama, bisa kufur, atau yang kedua menentang sampai bertingkat menentang kewajiban-kewajiban agama bisa kufur. Hati-hati bisa kufur. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Melecehkan, menghinakan? Jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kamu. Meninggalkan dosa dia. Dari sampai tingkat melecehkan, merendahkan, menghinakan sholat dan segala macamnya. Bisa kafir. Bisa kafir. Atau menentang kewajiban sholat. Bisa kafir. Allah Hati-hati. Ketika kita sudah tahu, diamalkan sebuah tenaga. Barakallah. Ini yang tulisannya bagus kebaca ya. Kalau tulisannya kayak yang di apoteker gitu, waduh. Walah, saya potnya Besar mana dosanya orang yang terjatuh dalam bid'ah amaliyah? Ya, amaliyah, ritual-ritual bid'ah atau orang-orang yang terkena fitnah mutalawinin. Masya Allah. Semel em, ya, Waduh. Podo dosane. Podo nggak beresi. Podo menyimpangi. Ya toh? Ya wis. Gimana? Nah, tapi sedikit pun tidak pernah kita mengatakan bahwasanya mutalawinun ahli bid'ah belum. Itu bukan bukan haknya kita para ulama dan para masyair hanya mengatakan mereka mutalawin makir la'a. Halas. Hanya itu ya Tapi secara e, kalau bicara secara fitnahnya lebih dahsyat mutalawinin. Fitnah mereka lebih dahsyat di tengah-tengah dakwah salafiyah dibandingkan dengan al bid'ah yang mengerjakan ritual-ritual bid'ahnya semata. Allahumma Bagaimana jika yang berkuasa adalah ahlul bid'ah? Apa yang harus kita lakukan? Selama penguasa itu muslim, didengarkan, ditaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Paham ya? Bukan dalam perkara maksiat. Kita tidak bisa lagi menjelaskan penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu dengan menyebut nama penguasa. Tidak bisa. Paham ya? Dengan menyebut nama penguasanya. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengingkari kemungkarannya, kebidahannya, penyimpangan-penyimpangannya dengan tanpa menyebut nama. Kenapa? Menghormati penguasa. Ini harus sunnah. Bisa membedakan ini penguasa, dia punya hak untuk dihormati. Ini kemungkaran diingkari. Paham ya? Misal nih, misal di Banyumas ada tokoh Hizbi Gabir. Hah? Tokoh Eh, apa yang menyimpang yang besar yang selama ini betul-betul menentang dakwahnya antum benci dakwahnya antum membuat provokasi segala macam wah antum sudah gini-gini sama dia sudah dia membantah bantah bantah bantah bantah bantah gitu ya seru ya pak saya ada argumentasi ada hujah kamu sebutkan penyimpangan-penyimpangan dia juga begitu tahu-tahu dia jadi penguasanya kamu jadi Bupati Banyumas. Antum harus diam, tidak boleh sedikit pun menghujat nama beliau. Antum harus meyakininya sebagai seorang penguasa, kamu dengarkan, kamu taati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Adapun terkait dengan penyimpangan dibantah e, penyimpangan-penyimpangannya saja dengan tawa menyebut nama. Dulu mungkin antum terang-terangan pulang, pulang, wah kalau but kenceng wah gitu sekarang mundur teratur eh, nama ndak ikarul mungkar tetap itu harus sunnah ya itu harus sunnah kalau yang namanya bukan harus sunnah salah imitasi disikat semuanya lanjut penyikatannya itu walaupun mereka sudah sampai <laughs> menjadi penguasa udah oh, ini yang dulu oh, sikat sama dia habis padahal penguasanya ini pada mereka ada ciri-ciri khawarij. Hati-hati ya. Nah. Bisa bedakan kan? Paham kan? Paham insyaallah. Panjang ini masalah bid'ah dan masalahul mursalah panjang. Jangan di sini tempatnya. Itu di dikaji dalam pengkajian usul fiqh. al-sunnah. Jam berapa ini? setengah tiga lebih ya ikhwan. Alah, Masya Allah. Masya Allah. Dibaca nggak ya? Mangkrujut. Benarkah Ustaz Lukman dan yang bersama beliau melaporkan kepada Syekh Rabi kalau Ustaz Lukman ada padanya pemikiran wihdatul adiyah, sehingga Syekh Rabi marah dan mentahdir Ustaz Zulkarnain. Orang-orang yang bersama Zulkarnain mengatakan ini adalah laporan dusta. Mohon penjelasannya. Tahdir Syekh Rabi terhadap Dzulkarnain jauh sebelum masalah ini. Jauh sebelum masalah ini sudah turun. datang, datang, Ya, yang sampai sekarang melekat tandanya barokah. Ha? Dikatakan sebagai la'ab makir mutalawin. Antum sikat jadi MLM. Itu singkatan dari tahbirnya beliau. Paham ya? Sampai sekarang melekat dan beliau tidak pernah mencabut tahbir itu hampir lebih dari 10 Ustaz langsung ziarah ke rumahnya beliau. Saya ikut. Langsung di rumahnya beliau masih di Mekah ketika itu. Di sampingnya beliau. Tidak ada orang lain kecuali kita orang dan beberapa dua tiga orang yang di rumahnya Syekh. Tanya langsung, "Ya Syekh, apakah antum mencabut tahdir antum berdoa? "La, saya enggak mencabutnya." Selama dia dia belum berubah akan kita kasih saya salafi, sikap salah kepada dia kupingnya masih seger saya insyaallah. Nah, dengar baik-baik. Adapun yang yang terkait dengan ini itu setelahnya. Itu setelahnya beberapa waktu yang setelahnya barakallahu fikum eh, Ustaz Luqman Bang Abdul ketika umrah ke sana menyampaikan sedikit informasi terkait dengan masalah ini. Paham ya? Nah, beliau lebih marah lagi. Tapi nggak ada kata-kata tahdir seperti yang di awal enggak semakin marah, semakin meyakinkan ini kamu nggak beres. Tapi nggak nggak nggak menyebutkan terkait dengan dia, terkait dengannya rombongannya dia. Dan ini, alhamdulillah, datanya lengkap, selesai sampai kepada beliau. Tapi jangan dibilang sama siapa-siapa ya. Nah, barakallahu itu. Mungkin Evan ya. Cukup begitulah, jangan dirinci jauh-jauh. Gitu. Ya. Tapi jawab ya. Cukup ya? jangan hujan ini. Saya dikasih pertanyaan dua kilo ini jadi kepala tambah berat ya, Pak. Bacanya jadi tambah males ini akhirnya ya Allah. Nanti supaya terbaca semua nanti simpen dikit-dikit. Dua kasih saya, naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu nggak terasa. Kalau langsung berat Sudah nggak kuat duluan ya, Pak. Gitu ya. Nanti telun berikutnya ada petugas kami saya pertanyaan taruh sama beliaunya naikkan dikit-dikit nah, jadi terasa ringan jawab tahu-tahu jawab tahu-tahu numpuk sebelah sini nggak ada masalah terus kalau langsung aduh, mandangnya gitu sudah berkeran <laughs> Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf tidak bisa semua dijawab karena terlalu banyak pertanyaannya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والحمد لله رب العالمين